Dan Alhamdulillah pada malam ini kota Bangil insyaAllah Diguyur dengan pahala daripada Allah SWT Karena datangnya para tetamu kita dari Kalimantan di mana mereka semua datang untuk memuliakan seorang wali Allah dan tentunya keberkahan yang mereka rasakan bukan hanya mereka tapi warga Bangil juga merasakannya semua insya Allah berkatnya mereka semua dan berkatnya Guru Syarwani Abdan semoga mereka nantinya sampai ke tujuan kembali ke tempat mereka masing-masing dalam keadaan selamat sehat walafiat dan di, dikabulkan semua hajat serta ziarahnya diterima oleh Allah SWT amin darbal ya alamin kita masih berbicara tentang keutamaan salat salat sunnah. Gal Galal al rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid amin. Wa min as-sunnati al-muhafadatu ala salati ad-duha. Wa aqalluha rak'atani wa ثمان ركعات وقيل wa qila isnata كبير dan di antara salat-salat yang disunnahkan yang selalu dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dianjurkan kepada kita semua untuk melaksanakannya adalah sholat duha. Dikatakan sholat duha, sholat duha karena dilaksanakan pada waktu duha dan itu adalah salat yang menjanjikan kemudahan dan kemurahan rezeki. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, La ghina ma'azina wala faqra ma'adduha. Yang artinya tidak akan menjadi orang fakir orang yang salat duha dan tidak akan menjadi orang yang kaya orang yang berbuat zina. Jadi kita lihat sekarang berapa banyak orang kaya itu mobilnya banyak, rumahnya mewah, tapi merasa seperti orang yang nggak punya, kurang terus apa yang dia punya. Itulah maksudnya hadis Nabi SAW, la ghina mazina. Tidak mungkin menjadi orang kaya. Orang yang berbuat zina tidak akan mungkin menjadi orang kaya. Karena kekayaan yang dia punya itu itu hanya sepintas lalu. Artinya dipandang dia sebagai orang kaya, tapi hakikatnya dia seorang fakir. Nauzubillah sumana nauzubillah. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya di mana beliau itu di antara yang diminta perlindungan kepada Allah SWT adalah Allahumma inni a'udzubika minal faqr. Ya Allah, aku berlindung dengan namamu, dengan keagunganmu kepada daripada kefakiran. Nah, kefakiran yang dimaksudkan di sini adalah kefakiran yang diiringi dengan ketidaksabaran dan juga takut daripada fakir. Bukan hanya kefakiran, takut fakir. Nah, apa? Karena kefakiran itu berkaitan dengan iman. Kekayaan, kefakiran itu adalah berkaitan dengan iman. Jadi banyak orang yang tertipu dalam hal itu. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang berbunyi Innal mu'mina la yakhaf Sesungguhnya orang mukmin itu tidak akan merasa takut bahkan ketika seseorang itu diangkat menjadi seorang wali Allah maka pertama kali sifat yang akan dicabut daripada sifat-sifat yang tidak baik yang ada dalam hatinya ada sifat takut oleh karenanya digambarkan di dalam Al-Quran ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun jadi mereka-mereka para wali Allah itu tidak tidak pernah merasa takut karena apa? Dia merasa yakin sekali yang namanya ketentuan Allah itu tidak akan ada yang bisa merubah siapapun juga. Oleh karenanya lihat baginda Rasul Muhammad SAW sebaik-baik nabi yang kita punya, sebaik-baik petunjuk memberi petunjuk yang kita punya. Di mana beliau itu mengajarkan untuk kita selalu melazimi wirid yang berbunyi Allahumma la mani'a lima wa la mu'tiya lima tadai wa la radda lima Allahumma la mani lima atait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Yang artinya, ya Allah, tidak tidak akan ada seseorang yang bisa memberi kalau Allah mencegah. Dan tidak ada yang bisa mencegah kalau Allah memberi. Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Law tamal insu wal jinnu ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Wa in tamau ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa ma Allahu alaik. Yang artinya kalau seumpama semua manusia, jangan cuma beberapa segelintir manusia tidak, semua manusia kalau mereka itu berusaha untuk memberikan kemanfaatan kepada kamu, untuk memberi kekayaan kepada kamu, memberikan jalan yang mudah untuk mendapatkan rezeki, kalau Allah tidak berkehendak, nggak bakal bisa. Oleh karenanya, kita yang sudah pernah merasakan mencicipi sebagai konglomerat, sebagai orang yang kaya, mari kita renungkan, mari kita evaluasi. Dari mana kita dapatkan itu kemudahan sehingga kita menjadi orang kaya itu? Kalau kita pikir-pikir, maka semuanya itu jawabannya tentunya bukan hasil daripada kalkulasi kita, tidak. Tapi semua itu semata-mata karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama berkata, yang namanya rezeki itu la yurad jadi sesuatu yang bersifatkan rezeki semuanya itu sesuatu yang tidak bisa ditolak. Kapan waktunya datang ya udah datang. Kapan Allah menginginkan orang itu kaya eh kaya. Tapi ingat tidak ada yang bisa mencegah juga. Ketika Allah menginginkan orang itu miskin dalam waktu yang sekejap dia akan menjadi miskin. oleh karenanya kita disunahkan oleh Nabi SAW untuk memperbanyak membaca Masya Allah la quwata illa billah Al-Habib Abdullah Haddad yang mengarang kitab ini Beliau mempunyai wirid setelah sholat duhur Membaca Masya Allah La quwata illa billah sebanyak 100 kali Ditambah lagi membaca Rabbi syuhli sadri wa yasirli amri sebanyak 200 kali Gunanya apa? Gunanya adalah Supaya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak tercabutkan Oleh karenanya dan itu diambil daripada kisah yang nyata yang diceritakan dalam Al-Qur'an di mana ada satu orang yang dia itu merasa bangga dan merasa sombong dengan kekayaan yang dia punya seperti tertuangkan cerita itu di dalam surat Al-Kahfi sehingga dia itu sombong dia mengatakan ini adalah hasil jerih payahku tanpa menyandarkan ini semua kepada Allah maka temannya itu mengatakan kepada dirinya wahai teman, ingatlah bahwasanya segala sesuatu yang kamu miliki itu semata-mata datangnya dari Allah, bukan karena usahamu. Kalau tidak, ini adalah karena usahaku. Subhanallah pada malam itu juga Allah turunkan yang yang namanya api kemudian melahap semuanya. Kebunnya, kekayaannya semuanya dilahap dalam waktu semalam. Yang tadi malam dia masih kaya, pagi harinya sudah miskin. Nah itulah. Kalau Allah mau, nggak ada yang bisa mencegahnya kematian, rizki dan sebagainya. Oleh katanya tidak ada rasa takut kepada aulia Allah masalah rizki itu tidak ada rasa takut. Tidak ada mereka itu berharap-harap itu tidak ada. Seperti guru kita almarhum yang sekarang kita ini akan rayakan haulnya besok ini guru ini nggak pernah dia itu sampai merasa takut akan apa yang mau dimakan besok dan sebagainya tidak jadi mereka betul-betul orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala oleh karenanya itulah kaitan keimanan dengan kaitan ketakutan. Orang yang beriman tidak ada takut. Nggak ada takut kurang rezeki, nggak ada takut kepada musuh, nggak ada takut kepada bahaya. Kenapa? Semuanya kepada Allah. Semuanya di tangan Allah. Kita manusia ini adalah makhluk yang sangat lemah. Kita ini hanya menjalani. Naskahnya sudah ada, sutradaranya ada. Kita cuma menjalani saja gitu. Jadi jangan congkak-congkak, jangan sombong-sombong. Tapi harus kita ingat bahwasanya apapun yang kita punya daripada ilmu, jabatan, kekayaan dan sebagainya itu semata-mata adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebuah modal untuk kita. Nah, dan disinilah banyak orang yang terlalaikan, banyak orang yang lupa. Ketika modal itu diberikan, ketika kesempatan itu diberikan, maka dia tidak menggunakannya. Tatkala habis, ya habis sudah. Ketika Allah mencabutnya, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Saya teringat beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang telepon kepada saya. Padahal dia orang kaya. Dia telepon. Bib, saya minta amalannya Bib. Amalan apa Ji? Katanya. Ini sekarang ini saya lagi serat rezekinya. kita. Masa di toko saya yang besar yang dulunya itu jadi tempat kulakan. Itu dari pagi sampai sore nggak ada yang masuk kecuali satu orang atau dua orang. Coba lihat. Kalau lemah. Jadi semua Allah yang memberikan memberikan kekayaan semua Allah. Siapa yang memberikan lintasan hati untuk supaya dia itu masuk ke toko kemudian jadi beli siapa? Siapa yang menggerakkan mereka semua itu ke toko kita sehingga mereka itu beli siapa? Kalau bukan Allah SWT. Jadi semua yang kita dapatkan datangnya dari Allah SWT. Alangkah ruginya orang yang semacam ini Kemudian ketika diberikan modal yang banyak oleh Allah Ta'ala berupa harta, berupa ilmu, berupa segala-galanya. Kemudian dia tidak menggunakan kesempatan yang emas itu. Alangkah ruginya orang semacam itu. Karena apa? Apapun yang kita miliki, sebenarnya kita tidak memilikinya. Jangan sampai kita mengatakan ini milikku, itu milikku. Siapa bilang? Nabi SAW sudah menyanggahnya. Beliau pernah berkata di dalam hadisnya yang berbunyi, Ya gulubnu Adam mali mali wama ma malu illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tafaddaqta fa abdait wa ma siwa dzalika fa zahibun aw tarikuhu linnas yang artinya berapa banyak seseorang itu yang berkata itulah hartaku rumah itu rumahku itu mobil mewahku dan sebagainya apa kata Nabi Muhammad SAW yang mana harta kamu yang mana wahai Bani Adam yang harta kamu yang namanya harta kamu itu adalah yang kau makan sampai habis yang kamu gunakan sampai usang. Kemudian yang kamu sedekahkan dan itu kekal di sisi Allah itu saja milik kita. Selain daripada tiga hal itu kata Nabi Muhammad, fadahibun pasti akan pergi. Kalau enggak kena api kata orang Banjar atau dicuri orang, dikorupsi kemarin ini ada wali murid dia itu dirampok, ya, rumahnya dirampok, diambil uangnya sebanyak 1 m. Kan luar biasa jadi dia telepon pada saya minta doa supaya kembali sebagainya. Sudah saya katakan, kamu nggak usah besar, nggak usah susah. Kalau rezeki kamu kembali, kamu kan rezeki kamu sudah mau gimana lagi? Apakah kalau kita menangis, kita sedih akan kembali itu? Nggak ada. Lebih baik kita sabar seperti yang diada, yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika tertimpa musibah, ingatlah itu datangnya dari Allah. Jadi supaya kita tidak terlalu congkak dengan mengatakan kita sedih, kita harus berusaha, kita mendendam dan sebagainya. Buat apa itu semua? Hidup ini adalah sebuah arena ujian, cobaan. Jangan lupa itu semuanya. Siapa kita dibandingkan dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang termulia, yang diciptakan dengan cahayanya, yang diciptakan langsung dengan tangannya, dengan nur ilahi. Tapi lihat bagaimana Al-Habibullah Haddad pengarang kitab ini beliau mengatakan kalau seumpama cobaan-cobaan, ujian-ujian, musibah-musibah yang menimpa kalian itu kemudian dibandingkan dengan apa yang terjadi pada Nabi Muhammad, tidak ada apa-apanya. Sedikit pun tidak ada tidak ada bandingannya dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi saja orang termulia yang karenanya semua alam semesta ini diciptakan, surga neraka diciptakan, itu dicoba oleh Allah Taala apalagi kita. Jadi jangan jangan kita itu bercongkak ria, bersombong rasa bahwasanya kita itu tidak akan diuji atau tidak dicoba justru Allah menjadikan ujian itu cobaan itu dibalik itu adalah rasa cintanya Allah SWT kepada kita nah, oleh karenanya jadi jangan sampai tertipu kita ini bukan Tuhan kita ini adalah makhluk kita ini adalah hamba banyak orang yang lupa dengan sifat kemanusiaan yang sangat melekat dengan kita semua sebagai hamba-hamba Allah. Kalau kita ditanya kamu hamba Allah, dan iya saya hamba Allah. Tapi dia itu tidak meresapi, tidak mentahkiki, tidak melaksanakan sifat ubudiyah itu dalam dirinya. Sehingga siapapun yang bisa melaksanakan sifat kehambaan, penghambaan kepada Allah pada dirinya, maka dia akan menjadi wali Allah. Coba lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Sifatnya Nabi banyak. Bahkan namanya Nabi itu berikut sifatnya itu tercatat sebanyak seribu seribu sifat, seribu nama. Tapi herannya sifat atau nama yang paling dicintai oleh Nabi, yang paling disukai oleh Nabi adalah sifat hamba Allah. Abdullah itu adalah namanya Nabi yang paling senang oleh Nabi. Sehingga coba di dalam tempat-tempat yang istimewa Nabi SAW, Nabi SAW itu disifatkan dengan hamba Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah menjalankan dengan hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Kok Allah Ta'ala bangga dengan namanya yang hambanya. Bukan Toha, Yasin, dan lain sebagainya. Kok justru pada momen-momen yang sangat spesial. Allah Ta'ala menjulukinya, memanggilnya dengan hambanya. Kenapa? Beliau adalah seorang hamba sesungguhnya. Dan begitulah kita kalau kita menjadi seorang hamba dengan penghambaan yang sesungguhnya, maka kita akan menjadi wali Allah, kita akan menjadi kekasih Allah. Bayangkan yang namanya hamba itu di antara manusia di kalangan manusia itu ada. Pernah ada dan bakal ada. Di zamannya Nabi banyak perbudakan. Yang namanya budak itu sama seperti barang. Diapakan saja oleh tuannya dia harus menurut. Mau dijual, mau dipakaikan pakaian apa, mau diberikan makanan apa, dia harus nurut. Disuruh begini dia harus nurut. Kalau tidak berarti membangkang. Itu kan sifatnya hamba. Maka kalau kita menjadi seorang hamba dan memang kita mengakui kita ini adalah adalah salah satu daripada hamba Allah, maka harusnya kita terapkan yang semacam itu dalam keseharian kita. Kita diperintahkan sholat ya sholat. Kita diperintahkan untuk menjauhi segala larangan Allah ya jauhi. Nah itu kan hamba. Kalau kita punya hamba yang satu taat, yang satu tidak taat, pasti kita merasa senang kepada yang taat. Karena senang kita, akhirnya kita spesialkan dia. Karena itu pula makanya ada aulia Allah itu. Seperti sekarang ini. Semuanya datang mengharapkan berkahnya seorang wali Allah. Kita semua datang mengharapkan ridho Allah melalui wali Allah. Kenapa demikian? Karena sifat penghambaannya itu sudah luar biasa. Jadi jangan sampai pernah ada dalam hati kita, kenapa begini, kenapa begitu enggak? Karena kita seorang hamba. Enggak berhak kita mengatakan demikian. Kita ber, tidak berhak untuk membantah, kita tidak berhak untuk bertanya, kita tidak berhak untuk mengadu, seharusnya seperti itu. Diam saja laksanakan. Itu seorang hamba. Kalau sudah bisa sampai semacam itu, maka jadilah dia seorang hamba Allah yang akan dijadikannya sebagai kekasih Allah SWT. Semoga kita sebelum meninggal nanti merasakan yang namanya kita dijadikan sebagai kasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya contohnya banyak dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, oleh Nabi di dalam hadisnya. Di antaranya Allah taala firman dalam Al-Qur'an, "Fa'tabiru ya ulil absar." Dalam ayat lain, "Fa'tul ya ulil albab." Wahai orang yang merasa bahwasanya dirinya itu banyak pandangannya, wawasan pandangannya luas. Ambillah pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Banyak hal yang sudah diceritakan oleh Allah. Yang semua cerita itu pasti benar dan nyata karena Allah yang menceritakannya. Semua yang ada dalam Al-Quran itu benar. Apa sih yang tidak ada contohnya di antara kita? Kalau kita menginginkan jabatan, ada sudah jabatan dalam Al-Quran. Fir'aun, itu rajanya pejabat dia. Kekayaan ada, Korun, siapa yang lebih kaya daripada Korun? Sampai-sampai kekayaannya itu, gudangnya itu, kuncinya itu harus dibawa oleh 14 orang. Kuncinya saja terbuat dari emas. Jadi, coba lihat bagaimana nasibnya dia. Kekayaan itu membawa kemuliaan? Tidak, tapi kebalikannya. Dulu Korun orang yang baik, tempatnya Nabi Musa. Tapi karena harta kemudian dia terjerumus ke dalam dosa demi dosa dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan sampai kita madakan atau menyatakan pada diri kita yang namanya harta itu merupakan sebuah tanda kita itu dicintai oleh Allah Taala. Siapa bilang Nabi Muhammad itu adalah paling miskinnya orang? Nabi Muhammad itu kadang-kadang pernah suatu waktu beliau itu bekerja untuk makan itu bekerja. <laughs> Dan bekerjanya bukan kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Utsman, kalau dia bekerja kepada Syekh Bakar, kepada Syekh Umar dan Syekh Utsman, pasti mereka tidak akan rela, mereka akan berikan dengan cuma-cuma. Tapi Nabi tidak mau semacam itu. Ketika Nabi datang ke rumah istri-istrinya, tidak ada makanan yang akan dimakan, maka beliau berangkat ke pinggiran kota Madinah. Ke pinggiran, bukan di tengah kota yang mengenal Nabi, tapi ke pinggir-pinggiran kota Madinah. Di sana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati seseorang Badui yang sedang merawat kebunnya, menanam, menyiram dan sebagainya. Sehingga Nabi datang kepada Badui itu, wahai fulan, maukah kamu mempekerjakan saya dengan upah yang saya harapkan darimu? Maka kata dia, baik, kamu ambilkan air, bantu aku untuk menyiram pohon-pohon ini. Setiap satu ambilan, satu ambilan air, satu timba, satu biji kurma. Coba lihat setiap satu ambilan satu biji, satu ember, satu biji kurma. gel baik dilaksanakan oleh Nabi. Satu ember, dua ember, tiga ember. Tahu-tahu ketika sedang Nabi SAW mengambil itu, tiba-tiba talinya putus, embernya jatuh. Maka saya tahu kepada si badui itu, maaf embernya jatuh. Marah dia. Kenapa? Karena sumur-sumur yang ada di Mekah itu tidak sama dengan di Madinah itu tidak sama dengan sumur-sumur yang ada di Indonesia. Indonesia itu paling dalam itu 8 meter sudah keluar airnya. Tapi kalau di di, di negara Arab itu nggak ada sumur 8 meter keluar air nggak ada. Paling sedikit itu sampai 20 meter gitu. Baru ada air. Sehingga mau ngambilnya gimana cara mengambilnya? Sehingga dia marah. Itu dimarah, itu Nabi al tabi itu ditempeleng kepala. Coba lihat. <laughs> Nabi SAW wajahnya itu ditempeleng. Tapi lihat, untuk mendapatkan sesuap makanan yang halal, dia tidak datang pada Abu Bakar meminjam atau meminta, tidak. Tapi dia bekerja. Sampai suatu setelah dipukulnya, maka dia katakan dari Zaliakulan, kamu jangan marah. Biar saya, kalau cuma masalah timba itu yang kamu khawatirkan, saya akan ambilkan. Subhanallah, Nabi melihat begitu mendekat kepada sumur, tiba-tiba airnya itu naik ke atas. Jadi sampai naik ke atas ambil timbanya diberikan timbanya kemudian dia pergi mengambil upahnya dia pergi. Heran dia, kok ada orang aneh. Tampak sesuatu yang luar biasa. Siapa ini orang? Nggak tahu kalau itu adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Pak, ada satu orang yang bertanya, eh, kamu tahu siapa dia? Kalau tidak, itu adalah Nabi Muhammad. Astagfirullahaladzim. Akhirnya dia ambil parang, kemudian tangannya digunakan untuk memukul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diputusnya. Dibawa tangan yang telah diputus itu kemudian datang kepada Nabi Muhammad. Maksudnya meminta maaf. Dia datang ke ya Rasulullah, aku minta maaf. Aku tidak tahu kalau itu adalah engkau. Nabi Hasan tersenyum. Coba lihat. Bukan marah. Tapi coba, mana tanganmu itu? Diambil tangannya, ditempelkan lagi, kemudian diludahi. Subhanallah, kembali seperti semula. itu kan tadi kita Muhammad Rasulullah Berusaha. Bahkan Masya Allah, ketika beliau meninggal dunia, kalau kita baca dalam hadis kita katakan ya Allah Nabi Muhammad sampai sampai sebegitunya. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, itu beliau itu telah menggadaikan baju perangnya bukan kepada seorang muslim kepada seorang Yahudi. Kenapa demikian? Karena dia tidak mau kelihatan minta-minta itu tidak mau. Dia datang, kalau dia datang kepada Abu Bakar atau menggadaikan kepada Abu Bakar, pasti Abu Bakar akan memberinya. Tapi ini tidak. Dia datang kepada seorang Yahudi. Untuk apa mendapatkan 30 sok 30 sok itu berarti Satu soknya 4 mut Dua setengah Dua setengah kali 30 75 kilo 75 kilo gandum Baju perangnya diletakkan di Yahudi Untuk dia meminjam 70 gandum 70 kilo gandum Sampai beliau meninggal dunia Belum terbayarkan Belum terlunasi Itulah bagi Rasul Muhammad SAW Tapi adakah rasa takut atau dia itu merasa tamak begitu ketika dia itu mendapatkan uang tidak tidak semacam itu ketika beliau itu mendapatkan gonima yang harusnya untuk dia ketika setelah selesai peperangan Khandaq maka Nabi SAW mendapatkan bagian berupa kambing yang sangat banyak yang memenuhi satu lembah itu milik Nabi itu haknya Nabi dari peperangan tersebut setelah dibagi-bagikan yang lainnya begitu datang seseorang daripada Burais yang dia itu masih setengah-setengah supaya dia itu masuk ke dalam agama Islam dan juga kabilahnya maka itu satu kambing yang satu lembah itu kambing-kambing dan satu lembah itu semuanya diberikan oleh Nabi kepada satu orang tersebut sehingga Pak ini pemimpin kabilah ini dia pulang dan dengan mengatakan dan masuklah kamu ke dalam agama Muhammad karena sesungguhnya Nabi Muhammad itu memberikan suatu pemberian yang sama sekali tidak takut kepada kekafiran nah, itulah beliau gitu jadi beliau itu sangat tahu bahwasanya apapun yang kita miliki itu adalah merupakan sebuah modal yang diberikan oleh Allah Taala. Cukuplah kita belajar di zaman sahabat Nabi ada, di Al-Quran ada, orang-orang yang hidup di zaman sekarang pun masih ada. Saya masih ingat dulu ayah saya ketika masih merintis pondok ada satu satu keluarga yang punya toko besar di bangil sini menjadi langganan ayah saya utang waktu itu tiba-tiba suatu waktu setelah ayah saya meninggal datang satu orang ketemu sama ibu saya begitu dilihat loh ini kan dulu yang suka kita berlangganan berlangganan dengan dia akhirnya tanya kamu pulang kan dan iya saya pulang saya dulu nggak, saya sekarang nggak seperti dulu saja katanya. Dulu saya kaya tapi sekarang saya tidak lagi. Begitu cepatnya Allah Taala itu membalikkan keadaan. Ya begitulah dunia Oleh karenanya ini adalah sebuah pesan bagi kita semuanya. Barang siapa menginginkan bagi anaknya, keluarganya, cucunya mendapatkan kemuliaan terus yang tidak akan pernah redup, tidak akan pernah jatuh, Terlalu terus tambah bertambah bertambah sampai akhirnya puncaknya meninggal dalam keadaan husnul khatimah mendapatkan ridha Allah, maka carilah carilah jalan itu dengan jalan ilmu. Jadilah penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Biarkan masukkan ke dalam pesantren-pesantren. Yang namanya dunia enggak bakal ke mana mana Nabi SAW telah menegaskan dalam Al-Quran. Di mana eh, di dalam hadisnya beliau berucap, "Nafas aruhul amin fi rawi an la tamuta nafsun hatta tastakmila rizqahu wa tastawfi ajala. Yang artinya telah berbisik kepadaku malaikat Jibril dan dia berpesan kepadaku tidak akan mati seorang manusia kecuali sampai benar tuntas habis rizki yang ditentukan sampai habis ajal yang ditentukan baru dia akan meninggal dunia. Jadi tidak <laughs> bakal kemana-mana. Memang kita harus usaha. Usaha kita seperti yang diajarkan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Atas dan Ratib Al Atas tuh di mana diserukan, diajarkan kita untuk mengucapkan bismillah. Amin billah wa man yu'min billah la khaufun alaih. Artinya apa? Kita harus berusaha. Jangan mentang-mentang kita tahu yang namanya rezeki itu nggak kemana-mana, udah kita di rumah aja. Enggak. Kita harus usaha. Tapi ketika kita usaha, Bismillah. Jadi usahakan, silahkan. Itu mau usaha apa saja silahkan. Tapi ingat, Amin nabilah. Kita harus beriman kepada Allah. Walaupun kita usaha, kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak akan memberikan rezeki. Walaupun kita tidak berusaha, kalau Allah berkehendak, Allah akan memberikan rezeki. Saya punya teman dari Kalimantan, tempatnya di Plehari. Teman di mana dia itu lagi bangun bangunan, subhanallah terdapat satu bongkah batu, ada berliannya di situ. <laughs> Tapi subhanallah yang dapat ini orang soleh gitu bukan orang rakus. Kalau kita kan kok dapat yang kayak begini kan diam-diam gitu. <laughs> Tunggu sampai kaya duluan baru kita nanti cerita dikit-dikit saya dapat begini-begini. Nah, itulah kita manusia. Kalau lagi dapat lagi dapat uang dan sebagainya diam. Kalau lagi susah baru ngomong kemana-mana saya lagi susah nih, lagi susah. <laughs> Tapi ketika dapat kebahagiaan nggak diceritain gitu. <laughs> Takut sampai orang datang untuk minta bantuan maksudnya gitu. Nah, ini subhanallah tepat Allah kasihkan kepada dia. Itu dapat uang e, berlian itu keuangan kan itu milik dia kan. Jadi yang namanya tanah dimiliki kemudian dia bongkah batu. Artinya memang memang apa namanya? Jadi dari sononya sudah batu itu ada beliannya. Jadi bukan milik seseorang tidak gitu. Karena memang itu diantara keistimewaannya Kalimantan. Makanya Martapura itu dikatakan bumi bumi apa berlian ya? Bumi berlian ya. Nah itu. Jadi kalau di Banjar itu hati-hati kalau gali tanah takutnya ada berlian di dalamnya gitu. Dari saking banyaknya itu. <laughs> Nah, tapi alhamdulillah kita ini terus terang orang Jawa ini sama Kalimantan Selatan terutama kita sangat iri kepada mereka. Irinya tapi iri giptoh. Kenapa demikian? Satu-satunya pulau di Indonesia yang paling jarang terjadi bencana itu Kalimantan Selatan. Alhamdulillah. Dan semoga terus seperti itu. Tapi apa sebabnya? Sebabnya tidak lain karena mereka itu suka berzikir. Beda dengan di Jawa sini. Itu kalau kita malam Jumat kita jalan-jalan di Banjar, itu di mana-mana masjid-masjid itu selalu Maulid Habsi, Maulid Tiba, Maulid Nia Ulame, semuanya. Masya Allah. Luar biasa. Yang perempuan, yang laki semuanya, Masya Allah. Dengan zikir Allah mencegah turunnya rahmat, turunnya adat. Nah, kalau kita tidak, malam Jumat pun kita keliling-keliling Kadang-kadang kita susah untuk mencari yang baca maulid susah saja. sekali pesantren-pesantren itu di Jawa. Gitu. Nah, oleh karenanya tirulah mereka. Kenapa mendapatkan kesejahteraan, hartanya melebihi daripada daripada penduduk Jawa dan sebagainya. Karena itu keberkahan itu tidak diberikan, tidak diraih kecuali dengan ketaatan. Seperti sekarang ini tamu-tamu kita ini yang datang ini tidak akan pulang ke tempat masing-masing kecuali pasti lebih berkah hidupnya, lebih berkah hartanya lebih gampang untuk mendapatkannya. Kenapa? apa? Kita bertawassul. Ini Syekh Syarwani Abdan itu seorang wali Allah, dicintai oleh Allah taala. Siapapun yang mengagungkan orang dicintai oleh Allah, siapapun yang mendekatkan diri kepada orang dicintai oleh Allah, maka dia pun akan mendapatkan citrakannya. Ini adalah orang yang sangat kaya. Kekayaannya itu nggak habis-habis. Sehingga kekayaannya itu dibagi-bagi. Sehingga orang yang datang dikasih pulang dapat. Sampai ke rumah dibagi-bagi lagi kepada keluarganya. Dan begitu seterusnya. Oleh karenanya, apakah ada sih yang namanya orang lain itu memberikan suatu kemanfaatan kepada orang lain? Ada. Selain orang yang meninggal seperti Syekh Syarwani Adzan para habaib yang meninggal yang dihauli-hauli itu. Begitu pula kita pun yang masih hidup bisa membagi. Itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu waktu Nabi SAW sedang melaksanakan sholat sendirian. Ada satu orang sholat sendirian. Begitu Nabi melihat orang itu sholat sendirian karena jamaah sudah terlaksana, maka Nabi berkata kepada sahabat-sahabat yang lainnya, maukah kalian, tidakkah kalian mau menolong orang tersebut dan bersedekah kepadanya? Beli ya Rasulullah, bagaimana? Sholatlah bersama dia berjamaah. Nah, akhirnya Pak, akhirnya sisa satu orang ini sholat jamaahnya. Disitulah pada waktu itu Nabi SAW inilah contohnya. Orang yang hidup bisa memberikan kebaikan pada orang yang lain dalam keadaan hidupnya Kenapa? Kalau dia sedang salat sendirian, maka dia dapat berapa? Satu salat. Tapi ketika orang itu bergabung dalam salat jamaah, maka dua-duanya dapat 27 kali lipatnya. Begitu pula kalimat la ilaha illallah yang nanti akan dibaca oleh para eh, tetamu kita. Itu nanti itu sekali baca kalimat la ilaha illallah saja, eh, maka Asalkan berangkat dari hatinya insya Allah dari sekian banyak itu insya Allah ada orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari hatinya dan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya apa? Nabi SAW bersabda barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah dari hatinya dan sesuai dengan haknya maka Allah akan mengampuni sebanyak 5000 dosa besarnya. 5000 luar biasa. Mungkin kita katakan loh, Allah Taala itu kok royal banget ya gitu. <laughs> Allah Taala maha murah. Allah maha Allah Taala maha dermawan. Allah Taala memang pada awalnya ingin mengampuni kita semua. Allah yang dzunuba jami'a. Di dalam hadis Nabi, di dalam hadis kutsinya Allah Taala firman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una laila wan nahara wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hambaku, kamu itu telah berbuat dosa banyak, baik di siang hari maupun malam hari. Tapi tetap aku akan mengampuni semua dosa. Datanglah kepadaku, bertobatlah kepadaku, mintalah ampun kepadaku. Aku akan ampuni semua dosa-dosa kalian. Itu memang dasar Allah Taala itu kepada hambanya itu dengan dasar muamalahnya itu dengan dasar musamaha Memang Allah Taala sebelum kita minta minta ampun kepada Allah, Allah memang pada intinya ingin memaafkan kita. Oleh karenanya jadi kata Nabi Muhammad, kalau seumpama orang itu tidak mempunyai dosa sebanyak 5000 dosa, maka nanti dosanya itu, eh, pahalanya itu diberikan kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak sampai 5000 dosa, selebihnya itu, maka diberikan kepada keluarganya yang lain. Keluarga yang lain setelah diberikan ternyata tidak sampai 5000 dosa, maka dibagikan kepada tetangga-tetangganya tetangganya nggak ada sampai lima ribu dosa maka dibayangkan kepada semua orang yang ada di sekitarnya yang ada di kota itu luar biasa hanya karena kalimat la ilaha illallah siapa yang mengucapkan dari hatinya siapa lagi ya? bukan seperti Syekh Sarwani Abdan yang kita datang sama-sama nanti itu insya Allah dibarengi beliau hadir almarhum hadir dan almarhum akan membagikan kepada kita semua keberkahannya insya Allah semoga kita semua mendapatkan keberkahan daripada Syekh Sarwani Abdan Kemudian Nabi Allah SWT firman dalam Al-Quran Inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un Berapa banyak di antara kita yang mengucapkan kalimat itu Terutama ketika tertimpa musibah Memang Nabi SAW mengajarkan kita untuk mengucapkannya Tapi berapa banyak orang itu hanya mengucapkan Tapi tidak dilaksanakan di dalam kesehariannya Tidak diterapkan, tidak dinyatakan Dalam amaliah sehari-hariannya Kenapa? Karena kata Imam Ghazali, kalau seseorang itu benar-benar menerapkan isi dan maksud serta misi dan visi daripada kalimat inna lillahi wa inna ilahi rajiun cukup. Orang itu akan menjadi orang beriman. Apa sih artinya? Inna lillahi, kami ini adalah milik Allah. Apa yang kita miliki? Kacamata kita, handphone kita, baju, cincin kita, semua milik Allah, bukan milik kita. Bahkan badan kita, bukan milik kita, milik Allah. Nggak boleh kita mau berikan tangan kita. Kasihan kepada orang itu yang nggak punya tangan, kita akan potong buat dia. Nggak boleh. Donor, anggota badan kita nggak boleh dalam badan syafi'i. Karena apa? Karena kita tidak memilikinya. Yang memiliki adalah Allah. Bahkan nyawa yang satu-satunya yang kita punya, yang merasa hanya nyawa yang kita punya, ternyata bukan milik kita juga. Milik Allah pula. Jadi lalu apa yang kita miliki? tidak ada yang kita miliki kecuali satu. Apa itu? Kesempatan. Kesempatan memiliki badan, kesempatan memiliki ruh, kesempatan memiliki baju, kesempatan memiliki harta. Ini adalah kesempatan kita. Gunakan kesempatan itu. Memang kata Imam Ali rahimahullah, al fursa tamurru sahab, Faiza madat lam ta'ud." Yang namanya kesempatan itu jalannya berlalunya sama seperti berlalunya awan. Kalau sudah lewat tidak akan kembali lagi. Semoga kita semua termasuk yang menggunakan kesempatan hidup kita. Semoga kita semua termasuk yang menggunakan kesempatan harta kita. Semoga kita semua termasuk yang menggunakan kesempatan modal hidup kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang benar-benar lepas dan sukses melewati segala ujian, segala cobaan. Berkat rahmat yang keturunkan sekarang ini ya Allah. Hujan berupa rahmat yang keturunkan sekarang ini ya Allah. Jadikanlah sebab kami semua mendapatkan rahmatmu semuanya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang ada di tempat ini, keluarga kami yang kami tinggal, semua kaum muslimin yang ada di dunia ini ya Allah, jadikanlah mereka semua teringatkan bahwasanya hidup kita hanya sekali, kesempatan satu-satunya ya Allah. Jadikanlah kita termasuk yang menggunakan kesempatan itu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang punya hati-hati yang bersih, tidak ada rasa iri, dengki, sombong semuanya ya Allah, sehingga kami termasuk yang kau ucapkan dalam Al-Qur'an, yang la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi Faisal Salim. Ya Allah jadikanlah kami termasuk yang punya hati yang bersih itu ya Allah. Sehingga kami pantas untuk bersanding dengan Nabi Muhammad. Sehingga kami pantas untuk masuk ke surga bersama golongan Nabi Muhammad. Sehingga kami pantas untuk mendapatkan naungan di bawah naunganmu nanti kelak di pada masa bersama junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami semua terselamatkan dari segala macam fitnah di akhir zaman ini ya Allah. Kalau bukan Engkau menyelamatkan kami, siapa lagi ya Allah? Engkaulah yang menentukan segala hal, Engkaulah yang memberikan segala hal. Engkaulah yang mencegah segala hal. Ya Allah, segala turunnya fitnah. Ya Allah, segala turunnya bala. Ya Allah, segala turunnya sesuatu yang tidak kita mampu untuk melaksanakannya, ya Allah. Berikanlah kami ujian, tapi ujian yang mudah untuk kami lewati, ya Allah. Kalau bisa, ya Allah, berikan kami kesejahteraan, kebaikan, ridhamu, rahmatmu, di dunia maupun di akhirat, ya Allah.